Assalamualaikum sapa cayoga sindeng. Kadang-kadang kita itu mikir nggih. Wong niku duweni sifat iri, drengki, Serai Duweni rasa khawatir. Nami kula cangik, musami ngertos ta jenengan jadi Nggih, sampun. Lah Terus kaya biyunge muriah kadangkala kenapa kok kemudian adanya kesenian tradisional niku dientenakan senajan to hingar-bingar kulo niki berpes mili nonton penonton wayang Trenggalek dan sekitarnya Masya Allah begitu antusias dan begitu tumaninah untuk mengikuti ajaran wayang nyun pangapunten sing jenenge ajaran wayang niku ajaran elek karo ajaran becik sing becik domongke apik sing elek domongke jorok ya ora apa-apa misuh niku nggih mboten napa-napa Mas Agung nggih misuh niku kata dasare napa wisuh wisuh Wisuh niku nggawe reket napa nggawe resik? Nggawe resik. Mula nek kepengin resik misuwa. Marang. Heeh. Aku arep ngetokke ladrang pangkur ning pangkur inenggo. Iki mumpung pengrawite dobel. Pengrawite komplit dasare nom-nom malam minggu pisan. Sindene dosen ya enek, mahasiswi ya enek, pesinden impor dari Amerika Serikat yono ya mm -mm. komplit disuguhkan oleh Pak Bupati Trenggalek untuk kebahagiaan dan donoroso tumrap masyarakat Trenggalek lansa indenge Trenggalek konanggap dalangan terus Dewi ora kuat nganti udile bodong mulane iki ditanggapke karo Pak Bupati aplaus tepuk tangan secara bersama untuk Bupati Trenggalek nggih yeah. Alhamdulillah. Hmm. Gawe no kopi cah. Ben gayeng iki monggo. Hmm. Ya. Dasare ya terang benderang iki mau pesta kembang api ya alhamdulillah ya muga-muga kembang api kayak mau sing bledos kuwi dudu merconing sing bledos kae apes bilaine wong Trenggalek bledos dadi berkah lan rahmah saka Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Ayo padha mungkur lan ngingkur marang pakarti sing Allah. Dados. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ake cangik limbuk Dalang sing do ngucap salam Dajjal Wedarno kena ngopo kok salam kudu nganggo warahmatullahi wabarakatuh Iya Salam gue boso Arab Boso kenene selamat, Mulane agama Islam gue tataran sing dadeke wong slamet agama ki apa agama ki ageme ngaji wong iso dihargai dengan sesama umat manusia mergane duwene agama agama ki basa apa bahasa Sanskerta artine agama kuwi sandangan utawa aturan ya Quran kuwi hudalinas pituduh tumraping manungsa ora Orang wong Islam tok sing wong Kristen sing wong Hindu sing wong Buddha apa meneh negara kita ini adalah negara Pancasila iya mulane wingi dumadine Pak Jokowi iya Jakarta kan presidennya Ahok iya dong gambleh nang Twitter dong gambleh nang Facebook dong gambleh nang goncangkruan. kruan aku omong ukuran dari pemimpin itu bukan alim dan tidaknya pemimpinnya. Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan Islam atau Kristen yang memimpin, tetapi adalah tindak keadilan pemimpin yang mengakibatkan kemakmuran kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kuwi tolak ukure kuwi. Ora usah dikeproki dudu Mas. Direnungke baik. Iya. Jadi tolok ukur pemimpin senajan to pimpinane kafir nanging punya keadilan dan keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memakmurkan rakyat yang dipimpinnya. Ngono ya. Mm, jadi rasa gamblang-gamble kayak Kristen kayak Hindu kayak apa. Negara kita adalah negara Pancasila, bukan negara Islam. Oh ngono. neng mikul dhuwur mendem jero mikul dhuwur mendem jero ngayomi marang kabeh agama ingkang diakoni ning tlatah Indonesia kene mulane salam kuwi aturan aturan selamat. mm -mm. agama kuwi pembeda Al-Furqan hudalinas wa bayan wa minal huda wal furqan iya ya agama kuwi pembeda Bedane sing bedake kewan karo menungsa kuwi ya agama. Contone jago kae nek arep numpaki babon ora tau jago kok ana ijab kabul ki ya ora tau enek langsung tumpaki wae terus weng weng weng weng ngono wae kuwi jago kewan iya ning nek menungsa nek kepengin nikah seneng karo salah sawijining lawan jenis laki-laki seneng karo perempuan takokke bapak sapa dipamiti terus bapak bapake ngijini lewate ijab kabul supaya orang ana fitnah kudu ana seksine seksi lanang lan seksi wedok yen mas kawin mas kawin sing ana sing gak enek ora ora perlu we nikah ki ora perlu mas kawin jono enek nek ora enek gelas segelas air putih pun tidak apa-apa tiwas nganggo mas kawin gelang mengko nek ora iso mbadhok ya gelange didol. Iya ya. Heeh. Mm -mm. Dadi sing harfiah-harfiah dhisik wae. Oh ngono. Mula ayu kaya ngapa, ganteng kaya ngapa, nek tumpak-tumpakan tanpa nganggo ijab kabul berarti kuwi golongane ke hewan. Ngono wae, gampang. Iya ya, Mak. Heeh. Mm Mulane iki nanggonku aku sebagai pini sepuh ya nanggon kabupatenku Wah, bumi seudut ya. Iya. Lagi mau metukuku sih. Ayo. Iya. ini lagi udut. Aku kondo karena can noman kae. si lagi foto yang-yangan. Mungguku orang usah dadak ono lamar-lamaran. Kesuwen nunggu apa selak bosok. Mm Begitu seneng lamaran langsung ijab kabul. Jadi boncengan tekan ngendindi, foto prawedding orang menimbulkan fitnah nang dindi Iya. Foto prawedding. ayo ya bocah durung ijab wis sikep kepan kaya ngono tempel-tempelan susu lan sapi turute ngono kuwi. Iya. Wong kene ora datang temeni wah, ke rumah samu apa sok semuji sampean. Rumah samu, Menungso sing tumumpang bumi ki ora ana menungso suci sak suci-sucine menungso tetep duwe silit. Silit kuwi penting. Wong ayu kaya ngaporan ora duwe silit modar. Oh iya. Kuwi piranti sing digawe karo Gusti Allah kok. Ngono ya. Heeh. Mulane nek salam kuwi nganggone rahmat lan barokah. Rahmat geopo. apa? Rahmat kasih sayangnya Allah ingkang wis ditampa dening kita. Wis ditampa lho, Nggir. Wis ditampa. Mm-mm. Sejak semula manung kuwi menghisap udara pertama kali di ayam alam dunia ini setelah keluar dari rahim sang ibu kuwi wis mulai nompo rahmat saka Gusti Allah kan secara langsung. Iya. Kena ngopo secara langsung? Lagi nang kandungan bayi kuwi makme lewate puser tali pusate ibu. Oh, no. Iya ya. Ditambah menit barokah. Barokah kuwi artine barokah yubriku burukan. Kuwi nafsu sorope ngono kuwi. Barokah yubriku burukan. Iki maca apa ora? Delok ndase dalange maca apa ora iki? Sapal. Uh -uh. Burukan ki apa? Burukan kuwi kebo jerum. Kebo jerum ki apa? Wong nampa barokah kuwi lambange kebo jerum. Kebo jerum ki kebo luwe apa kebo Kebo Heeh. Mm -mm. Ketoke meneng ning cangkeme gayem. Ah ngobah terus. Ngobah. Sing ping pindhone barokah kuwi barokah yubariku birkatan. Birkatan ki apa? Asline kolam. Ning dikeser nganggo bikrik sumur, sumur. Wong duweni barokah kuwi ibarate kaya sumur. Di barokahe Gusti Allah kaya sumur. Mm -mm. Sumur kuwi nggo nyusus panjang panjang umur, ora ana Dikuras sore kelawan esuk banyune sumur tuke saya banter, banyune saya bening. Oh, kuwi barokah. Mm. Wah, iya ya, Pak. Ah, ah, aku iya aku coba dadi dalang ya aku ngaji soalnya yo. Ya. Iya. Dadi biyen zaman Wali Songo sadurunge ana kiai sing nyebaraken agama kuwi dalang. Oh iya. Mulane dalang saiki iki mengko sing arep kuncara ya dalang sing nggawa agama, sing disenengi karo penggemare. Oh ngono. Mm, duweni pesan moral, ning ora mulang. Nganggone percontohan. Ngono ya. Heeh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ya. Oke. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum fi syumratis sholihin. Kemerdekaan Indonesia ingkang kaping 79 lan milad hari ulang tahun Kabupaten Trenggalek yang ke-820 pada tahun 2014 iki. Heeh. belas ini. Katur Kang Mas Bupati, ya Mas Mul, kaya kanca bupati uh, wakile iki padha-padha nang PKB. Ya. Yen PKB karo PDI bisa manunggal kaya semangka, dadine ijo kelawan abang kaya Jombang ya. Hmm, Jombang. Jombang iki kejaba nggon pesantren, ya wong sing elek ya akeh nang ana tukang mendem ya pirang-pirang sing bajingan ya pirang-pirang oh ngono heeh mm -mm. mergane adile Gusti Allah Kalamon Gusti Allah kepengin makhluk iki supaya bener kabeh iso heeh ning mergane wong urip ning alam dunya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya butuh illa liya butullaha mukhlisina lahu din mukhlis tumraping agama lagu-lagu top Heeh. aku arep ngeracik laguku sing tenanan. Iki hebat tenanan, Trenggalek wis luar biasa. Iki mengkotak tak kandak kenang dindi penonton terbaik sa Indonesia dan terpaling tertib adalah Trenggalek. Tepuk tangan untuk panjenengan. Pak Bupati iso mujudke sebuah bangsa yang tidak dapat menjaga, melestarikan bukti-bukti sejarah. Sesungguhnya ia telah kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Ya, alhamdulillah. Apa iki surat? Ya, kene-kene surat kene. Wah, surat tulisannya nganggo basa Arab, gundul. Aku ora iso maca iki. Coba Mbak Nur, kowe ngadeg nang kono Mbak Nur. Ki sing dangdung-dangdung apa ta kowe? Rada terganggu aku. Apa him him? Ki mesti turan kendang bener ya. Dikletake kono terus ditabuhi dung dung dung ngono kowe. Monggo Mas nek ajeng kendang monggo ngundangi kula cakilan. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Pertama kawitan iki kue tak lantun ke lagu gaweanku. Nggih. Ya. Aku nek lagu ke ora wani karyaku, ora wani kok awake dhewe kok dikaryake. Gaweanku. Ya. Lagu iki dasar referensine ya. Kitab Badai Husuhur kitab Hata'ihu Suhur karangane Muhammad bin Muhammad dari Upaidillah bin Smith tentang apa urut-urutan Gusti Allah menciptakan makhluk Gusti Allah menciptakan makhluk sadurunge menungso sadurunge menungso ana apa meneh kok menungso bumi wi urung enek urut-urutane piye urut-urutane pun Gusti Allah ndamel napa riyin Pak Nur wonten kitab menika nggih ingkang nomor setunggal menika Allah damel Nur Muhammad. Heeh. Menyebut Allah niku ya sampun gugup nggih. Mhm. Allah mandek Allah ngoten niki sampun nggih. Allah. Nah, si wonten bunyi peluncur wawu. Nggih. Nggih. Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad menika bahan untuk membuat api bahan untuk membuat angin, bahan untuk membuat bumi, bahan untuk membuat malaikat, Bahkan untuk membuat jin bahannya dari Nur Muhammad. Untuk membuat setan juga dari Nur Muhammad. Untuk membuat manusia juga dasarnya adalah bahan dasar Nur Muhammad. Sing nih. Enggak nomor kalih tulisan Inalloha Ghafurur Rahim. Tulisan Inalloha Ghafurur Rahim Gusti Allah Maha Ngapura. Sebab akeh-akehe umate manungsa kuwi senengane nglakoni dosa. Ngono. Dalam sebuah muktar hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau di dalam dunia ini wong ki sinemu wong bener kabeh, wong ape, kabeh, ora tahu melakukan dosa, pasti makhluk itu akan dilebur dan dihapus oleh Allah dan akan digantikan oleh makhluk yang tetap melakukan dosa tetapi mau sujud tobat leren sing tenanan sujud marang arsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ping nih. Lauful Mahfud. Lauful Mahfud. Terus? Okay. Arsi. Arsi. Baital Makmur. Baital Makmur ki panggonan tawafe malaikat ki lho. Ya. Sing ditarik garis mengisor ki tekan Ka'bah. Ki nggo tawafe menungso. Terus swarga neraka. Swarga neraka. Padang masyar. Padang masyar kuwi besok wong sing wis mati ditangekke meneh dikumpulke ning padang masyar. Jarene ora kenal karo anak bojone, ora kenal karo atasane, ora kenal. Sebab apa? Digolong-golongkan sesuai dengan amal perbuatan yang sesungguhnya. Oh ngono. Mm -mm. Lan raine kuwi wis dudu rain tus, dudu rain nur, dudu rai Pak Bupati, dudu rai wong Trenggalek. Raine dicocoke karo kelakuane. Yen senengane njaluk menehi moh, seneng nyerowok ora gelem kecerowok kuwi kaya kelakuane kethek. Jadi wong ning raine kethek ngono kuwi. Oh. Lah wong sing senengane jegok-jegok, dicak nyambut gawe ora gelem, senengane komentar nang jaba-jaba. Kuwi mengko raine diganti nganggo rai asu. Oh ngono. Heeh. Pirang-pirang ana sing rai kadal, kuwi sing sok ngapusi barang ngono dadine rai kadal. Sing diomongi apa-apa ora gelem kuwi jenenge rai gedhek. Ngono-ngono kuwi diganti karo gedhek, ngene pring nang kono kuwi. Lanjut. Jembatan Sirotol Mustaqim. Jembatan Sirotol Mustaqim terus. Yang terakhir Allah menciptakan bumi, planet dan lain-lainnya. Bumi, planet, matahari. langit, matahari, bulan, bintang sing disebut tata, tata surya. surya. Ya, lakokno dandang gulung murwo bumi. Ayo iya. golek pasaran Nur. Mm -mm. Katur jembatan Bapak Bupati, Pak Wakil, para ibu-ibu dengan sambil lenggah pinarak garwane Pak Bupati karo garwane Pak Wakil iki jan kaya Kakang Adi tenanan. Kaya Arab ya. Heeh, mm -mm, Arapati genah. Oh. Arapati genah Arab Jawane. Ayo Nur. Nggih. Menawi. terlalu asik ya iki tembang balada lho. Berarti menceritakan iya. sesuatu, ojo terlalu terlena dalam cengkok dan ulur-uluran napas. Jroning kitab Bojong Gemi Alhamdulillah ngombe kopi enak enake ora umum. Malelo tafsir mangke ngombe kopi kok alhamdulillah alhamdulillah tegese pinuji lilah kuwi mung karo Gusti Allah ke diucapke mergane aku ora iso gawe kopi ora iso gawe banyu isane gawe gelas karo tutupe ora iso gawe gula oh iya kabeh kagungane Gusti Allah kaya Mbak Nur barang Mbak Nur kok cantik sekali nyebute Alhamdulillah Alhamdulillah sing punya kecantikan kuwi Allah oh iya metu sithik ya wis pating pengkirut raine Sing oh, penting iya. niku sering kengeng air wudu niku tetap cantik bersinar, Bah. Bener, omonganmu bener pas. Lah nggih. Mulane aja nganti lali sembayang ya. Nggih. Nur Nanda ya niku saking sregepe sembayang subuh limang rakaat. Lah nggih, lah wong nembe yang sarong rakaat ngentut, otomatis lah nggih salat melih. Hmm. Lanjut. Sing bekos, bekos kaya babi sapa mau. Allah kang moho luhung ya. Nur Muhammad hmm, hebat mimesida Muhammad kalau ana sinden sing kaya ngono ngarang-arang akake ya makamet lanjut lanjut kapilih di tumuli terus anyipta oh. tulisan saya swarga neraka dijenemke nggih. Yo. Suwarga ugi neraka papan ganjaran pasiksa dipimpinin padang masyarakat sirata mus hakim nempel jagone sapa umi ya ngene uh, eh, dipajutke nganggone langgam kacang ijo apa to sababe tak jenenge kacang ijo iki saka tausiah Agus Mustafa Bisri saka Rembang perkara menerjemahkan Allahu Akbar ya kuwi Allah kang maha gedhe gedene Gusti Allah spiro. kudu ngerti ayo sing disembah kok heeh gedene Gusti Allah sepira. Sadurunge aku mikir gedene Gusti Allah, ayo nganggo hukum komparatif perbandingan. Apa? Yen bumi iki dibandingke karo Gusti Allah, bumi iki gedene mung sak turap. turup ki apa? Awu. Mung sak wijiling awu. Iya, cilik banget ora mung cilik. Wong nganggo contoh awu nek dijukut siji sing katut 40. Iya. Tak gedhekno sithik ora sak awu sak kacang ijo bumi gedene sak kacang ijo dibandingno karo Gusti Allah mm -mm. yen bumi gedene sak kacang ijo pertanyaan saya di manakah Kabupaten Trenggalek di dalam kacang ijo kira-kira ketok ora uh -uh. yen ora ketok ayo podo sujud ngarsane Gusti Allah yen malaikat jahil, kuwi kacang ijo mau digecuk, cek gecek kiamat terenggalek ngerti apa ora Mono ngono ya Mas hmm ben dikaringi hmm iki gunung-gunung do jebluk hmm lanjut yo langgam kacang ijo ya yen purun kula critani kembang lan srengenge kabeh mikir mring rasa ilang mula ayo padha takon bumi mung sakacang ijo aku gedene sepira witan kae anjo padha tata-tata sukatekan malaikat panjabut nyawa uripe menungso mung sedelo esi suwe uripe wit-witan kae ayo tata-tata rek ketekan malaikat penjabut nyawa jumbo pidatone Pak Bupati mau. kacang ijo aku gede sepiro ngapa neng kalangnya nak lar ayo padha tata-tata sok katekan sok katekan malaikat malaikat panjabut malaikat panjabut kakem Roko Mas Suwito nggih sekendalu dalu masyaallah nggih lanjut urip iku mung sedhela inane suwe uripe wit witan kae ayo padha tata so kapan malaikat cabut nyawa. nyentake lagu ya percintaan, perselingkuhan, ya. Iki referensine perenungan diri pribadi. Ya. Parang kula nyuwun gending Pak Endus kagem Bapak Mulyadi soho Ibu Peni Mulyadi, Bupati Trenggalek. Sugeng midhangetaken saking kula Sudarto Kades Wonorejo. Matur sembah nuwun. Wau wow, dalu kula ningali wonten JTV Kali Soima sama Samenika wonten alun-alun. Basa kula nyawang sampean jan sampean niku ganteng tenan. Nggih, matur nuwun. Hmm. Wah, dialem aku. Heeh. Mm -mm. Sugeng Ambalwarsa kaping 800 kali dasa. Mugi selamat hari kemerdekaan Indonesia ingkang kaping sejak Heeh. Mm ya. Kowe kepengin ngerti keampuhane kesenian Indonesia? Utamane Jawa? Ya. Pesinden saka Amerika gandrung banget karo kesenian kita dan kita panggil khusus yang memanggil adalah referensi dari Bapak Bupati Trenggalek Mas Mul Dendos dalam Pak golek ono kae lho sinden saka Amerika kae nggih kula tekake mriki ayo Megan tampil ke muka. Peace. kuwi muka panggung atur neti peni lir lir lom ate nopo mesti wae paring sukoto atur ni pun marang ingkang biasi Mugi berkah Allahumma yen napa mesti wae paring sungata atur lipun walang para ingkang miyarsi mugi berkah Allahumma Assalamualaikum Mekan Waalaikumsalam Pak Dalang. Masya Allah, Muslim toh. Mm -mm, muslimah. Apa kabar? How are you? Wah, saya sangat baik Pak Dalang. I'm very happy today. Oh, very very happy today. Yes, and you? And so do I. Oh, ah. good, good, good. hmm. I love Trenggalek. Yes, I love yes. Trenggalek. Please, uh, great to uh, eh, Tenggalek Trenggalek and Bupati Trenggalek Pak Mulyadi, please. Okay. Pakai bahasa Inggris dulu, nanti yang menerjemahkan bahasa Indonesia saya. Yeah. Okay, good evening Pak Mulyadi. Thank you so much for having um, me and Pak Ento Susmono and all of our friends here this evening. Mi um, mi, pangsit gitu. Jadi <laughs> Ya, mi gue aku. Hmm. Bukan, uh, uh, mi itu saya. Ya. Uh, and we're very happy to be here, and we hope that uh, our performance in Trenggalek yeah. uh, brings your city many blessings and and good things for yes. everybody. Ah, betul. Paham hmm. Pak Dalang? Ora. nah. <laughs> Ayo Megan, okay. kamu itu sebetulnya itu uh. ketika apa? di Indonesia ini kamu termasuk londo sing ora kanggo apa ora ning Amerika iki kok mrene-mrene? Londo ora kanggo. Oh, maksudnya saya tidak dipakai di sana. Iya. Oh, dipakai. Dipakai ya? Iya. Kamu Amerikanya itu alamatnya RT berapa, RW berapa, desa mana? Eh, Pak Dalang, di sana tidak ada RT RW. Oh, demenan bebas ya ning orang ora digrebek. Apa itu demenan bebas? Demenan itu making love. Oh. Wow, modiar. mm bukan begitu. Di sana sistemnya beda, Pak oh, Sistemnya apa? Jadi ada kota, mm -hmm. terus ada nama jalan, oh iya, terus ada nomor rumah sudah. Hanya itu ya? Iya. Kamu di sini sudah lama, Megan? Sudah dua tahun. Tapi termasuk kamu cerdas banget loh ya bahasa Indonesia kamu hampir mirip sempurna loh. Hmm, gitu. Apa iya? Iya. <gasps> Makasih. Iya, kau aja ayo. Kenapa? Kelingan sampai ah, ah, yes. Kurang <laughs> ajar. Aduh, aku delok nang Bluetooth. Ya. <laughs> Mekan bisa belajar bahasa uh, Indonesia juga karena apa? Karena memang butuh juga ya. Uh, maksudnya kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Untuk komunikasi di Indonesia kan? Iya kan sangat butuh. Iya butuh. -hmm. Kamu juga belajar di mana nembangnya ini? Saya belajar uh, kemarin saya belajar di ISI Surakarta. ISI Surakarta sudah hmm. selesai. Sudah. Ah, terus? Terus sekarang saya les private dengan Nyi Cendani Laras. Wah, luar biasa. Coba basa Jawa ini pun sampun anu mau dereng penjeringan? Oh, dereng Pak Dalang. Nggih. Atau satu segi basa Jawa menika basa ini niku benten-benten lho Mbak Mekan. Apa iya? Beda-beda wonten ing Soloan, Jogja niki Trenggalekan niki benten-benten. Oh, di Trenggalek ada juga. Nggih, mulane panjenengan menika kedah adaptasi hmm. menyesuaikan dengan bahasa-bahasa ideolek yang ada di Jawa. Oh betul betul. Nah, Jadi ah. di Trenggalek ada bahasa sendiri. Ada, contohnya istirahat. Itu Trenggalek ono dewe. Istirahat di Trenggalek itu apa? Istirahat istilah istirahat di Trenggalek itu orang sering menyebut mendil gitu itu istirahat. Gitu. Apa? Mentil. Mentil. Mentil itu istirahat. Mentil. Saya tadi dengan Bu Nur dan Bu Muria mentil di hotel. Oh ya. Terus. Dan Pak Dalang juga mentil di sini. Kan? Mentil kan? juga saya, saya malah tiga kali sehari mentil ya. Kan sebagai bupati mentilnya pasti kurang ya. Iya betul yang kurang. Orang Trenggalek senang sekali ya saya belajar bahasa sini. Iya. Ketawa semua. Ketawa semua. Iya. Alhamdulillah. Dia juga ngomong bahwa sinden Amerika ini jebulannya pekok gitu. Apa itu pekok? Pekok itu cerdas, itu pekok. Saya pekok? Iya. Oh, makasih banyak. Iya. Tapi anu Pak Jalang. Iya jenengan juga sangat pekok sekali. Tuh, mati aku. oh, eh, ya ya kumpulane wong pekok. Ya. Iya, yogo-yogo juga pekok. Betul. Hmm. Hati-hati juga uh, Mbak Mekan tadi makan ya, makan di sini juga hati-hati loh di sini uh, mau ada bendungan, di sana ada pelabuhan juga ada ada pelabuhan dagang juga di sini di Trenggalek ya. Oh iya. Hmm, makanya ini nanti Pak Bupati akan mengutus mungkin ya akan mengutus wakilnya menjadi bupati untuk melanjutkan program-programnya Bapak Bupati Trenggalek untuk oh. diteruskan karena itu program yang akan mensejahterakan masyarakat Trenggalek dan mampu bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Wah, luar Jadi, biasa. Semoga sukses semuanya. Ya, makanya Mbak Mekan kalau mau pesan makanan di warung hati-hati. Mm -hmm ada istilah, ada istilah prokem khusus. Oh. Ikan, ikan cara terenggalek itu ada sendiri. Oh, tadi saya makan ikan di hotel itu. Iya, ikan hmm. itu kalau di sini itu silit, silit. Itu itu ikan gitu Silit. Silit. Nah. Oh, dari seafood. Dari seafood, betul, oh, betul, betul. silit. Itu silit. khusus ikan. Hmm. Saya makan silit itu besar sekali silitnya. Ya, di mana? Di hotel yang kita mentil tadi itu. Oh, iya. iya, iya. Silitnya ya, ya. besar, ada saus coklatnya. Iya. Enak. Iya, betul. Panas apa pedes sekali sih. Nah, itu yeah. kalau iya. pedes berarti kalau silit dimasak pedes uh -huh. itu namanya kalau itu kan ada capcai gitu ya. Uh -huh. uh, pakelai itu namanya dibumbu gitu itu. Gitu, dibumbu itu, iya. tai. Iya, ya, itu bagus, enak sekali. Tai, tai pakai i i bukan silit e. Silit tai. Iya, silit dibumbu tai itu enak sekali. Hmm, Ya. Ya. Dan di di Trenggalek memang itu khas Trenggalek Tainya. Betul, betul sangat ah, Trenggalek. Oh, iya, Thai Thainya luar biasa iya, memang. Iya. Ah. Hmm, saya kenyang sekali habis betul. makan silet di sini. Iya, betul. Itu kata kata uh, orang dokter kalau mm -hmm. anak kecil makan banyak silet iya. akan menjadi pekok. Oh, ya. Karena betul Mengandung omega 3 silit itu. Betul. Ya, betul. Bagus untuk otak kita. Ya, tiga memang yang keluar ya. dari silit itu memang tiga. Makanya ibu-ibu di Trenggalek anak-anak diberi silit terus biar masa depan Trenggalek semakin pekok, semakin bagus. Ah. <laughs> eh, kurang ajar tenan anak Kowe ngajari. Iya. iya. Iki gantine pelawak ya iki semoga ben guyune kekel. Hmm. Coba saya mau mencoba suara kamu ya. Oh, Ini okay. ancaman dari panitia. Kalau kamu suaranya jelek, uang harus kembali. Hmm. Oh, <laughs> ancaman gitu. nih. Mm -hmm. Oh no, itu buruk sekali. Buruk sekali. Mm -hmm. Ya, tidak terlalu cerdas ya. Mm. Iya, saya belum begitu pekok, tidak iya. seperti jenengan. Oh iya, kalau saya gimana? Iya, pekok luar biasa. Hmm. Orang yang pekok nih medodok. Waktu kecil sering makan silit tai ya? Sering, sering sekali. Hmm. Sampai sekarang masih. Oh. Iya, jangan hmm. Pak Dalang. Enggak. Kan orang-orang pejabat kan Pak Dalang sudah bupati. Hmm. Harus banyak mentil dan makan silit. Iya. Hmm. Astagfirullahaladzim. <laughs> pun apa? Um, yang ada yang ada kreasi Satria Laras gimana? Oh ya, saya suguhkan gending ngimpi. Oke. Okay. Ngimpi komposisi ya. Oke, ini komposisi mm. Satria Laras. Iya. Tadi istirahatnya cukup, Mika? Iya, saya sudah mentil lumayan. Oh ya, terus. Hmm. Ada keinginan mentil bareng dengan saya? Kan tadi sudah. Tapi kurang. Oh, nanti mentil hmm. lagi ya. Hmm, oke. Okay. Jangan khawatir. Ada bahasa yang serupa. Apa? Namanya pentil. Pentil. Pentil itu berarti mangga yang kecil, itu pentil gitu. Oh, mangga yang kecil. Itu mentil. Mangga muda. Mangga muda itu pentil. Seperti di rujakan itu. Iya, betul. Wah, bisa rujakan ya. Nah, monggo dipun bawani. Hati-hati loh. Hmm. Kowe penontonnya harus akan cangkem sana Pak Dalang? Iya. Apa itu cangkem? Cangkem itu kromo inggil. Ah, itu cangkem kromo inggil. Oh, mereka cangkem ke saya. Iya, iya betul. Oh, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa cangkem ke jenengan. Ya, betul. Cangkemmu ngambra ing ngawang wah luar biasa kan tanpa tepi tepuk tangan untuk Mbak Megan yang meriah ora sida dipotong passing. Bagus. Mi pergi dari belajar sindenan Jawa? Uh, di Jawa atau dari awalnya dari Amerika? Iya, dari Amerika. Uh, sudah 9 tahun. Di Amerika juga ada sinden. Ada Pak Dalang di sana ada lebih dari 200 rombongan gamelan Jawa. Oh, di Amerika ya? Iya. Renggalek juga sama di sini. Apa iya? Iya. Tiap kecamatan ada. Wah, luar biasa. Hmm, Pekok sekali. Iya. Terus Memang orang luar negeri itu kalau belajar gimana pancen temenanan ya Mbak Megan ya. Belum mau berhenti sebelum bisa apa yang dicapai. Betul. Salut dan angkat topi saya eh, pada jenengan Pak Megan. Hmm, terima kasih Pak Dalang. Saya juga sangat senang sekali bisa ikut yeah. belajar. I love you full. <gasps> Really? Really? Oh. Tenanan ora guruan iki. Wow. And what about you Pak Dalang? How are you Wani Piro? Not how are you Wani Piro, kowe njaluk piro. Wah, apa njaluk tak tuku sak metengmu? Ah. Apa itu sa meteng? Meteng itu berarti kaya raya, itu meteng. Oh, kaya raya. Iya. Oh, jenengan bisa membuat saya meteng? Oh, bisa, bisa sekali. Beneran? Pasti. Ya. Cara saya meteng gimana? Ya, gimana ya? emangnya ini kamu ya, ya digeledakke begini terus nanti dibeginikan begitu loh. Ini tergantung begini apa enggak gitu loh kalau kalau enggak ya enggak mateng gitu. Uh, gampang sekali. Ya. Jenengan sudah mateng ya? Ya. Kalau jenengan selalu meteng. Meteng, metengi, bukan meteng ada ya, akhiran i, metengi gitu loh. Hmm, tapi kan katanya kayak raya. Ya. Jenengan memang meteng. Ya bukan metengi. Gitu. Hmm. Kamu pengen meteng? Uh -uh. Nah bagus. Nanti ya. <laughs> Sebab kalau kaya raya itu disebut meteng, meteng itu karena ada transfer. Itu ada oh, yang keluar, cus oh, ya gitu ya transfer. Nah, itu mengakibatkan kaya. kekasan. Sudah punya anak berapa? Saya sudah punya anak satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengen nambah? Wah, gimana ya Pak Dalang? Harus kaya dulu ya. Ya, ah, harus matang dulu. Ya. Oke. Okay. Eh, jenengan anaknya berapa? Saya anaknya delapan, sing barep limo. Oh, sing... anak wolu sing barep limo. Sing barep itu apa? Yang pertama, anak pertamanya lima saya. Apa iya? Betul. Berarti istrinya lima. Kemungkinan jadi bisa tambah lagi itu yang dulu, yang sekarang belum. Oh. Tak bunuh kok istri-istri saya itu. Dibunuh. Tak bunuh. Kenapa? Ya ada yang ekornya panjang, ada yang <laughs> ada yang Sebentar, istri jenengan manusia atau Kadang-kadang manusia, kadang kucing, kire, wedus. Yang penting bolong lah enak kalau saya itu. Bolong. Bolong. Bolong itu apa? Wanita. Bolong itu wanita. Oh, Bulong itu wanita. Oh iya iya iya. Makasih Pak Dalang. Ya, tadi sinden-sinden itu bolong semua. Iya, betul. Oh. Bolong cantik ya? Iya, betul. <laughs> kalau wanita itu bolong laki-laki itu apa ya Pak laki-laki itu hmm, ngacung itu laki-laki itu ngacung ngacung ngacung Ngat, ngacung ngacung ngacung ngacung ngacung ngacung nah. Pak Dalang ngacung <laughs> kalau lihat kamu yang ngacung saya pasti oh manusiawi loh Tantiknya bukan main kamu itu. Hmm. saya itu ini karena apa sih? Kenapa? Karena apa suara itu? Gitu. Ya enggak merasakan perasaan-perasaan pengen aja. Hmm. Pengen yang tertahan itu jadinya. Saya bolong yang tidak bisa disentuh padahal. Betul. Hmm. bisa disentuh kecuali kamu sendiri yang minta ya. Minta apa? Mau minta disentuh. Minta meteng itu tadi. Oh iya jelas. Hmm. Jelas ya. <laughs> jelas itu dijejeli jelas. Kamu ngerti gak jelas? Mbak Mekan, saya kok punya ini, punya apa namanya? I things ya. Kamu itu suaranya bagus. Ada kemungkinan waktu ibu kamu hamil, uh -uh. kamu itu sering dikirimi mic sama bapakmu itu ya mesti ya. Makanya kamu kan kamu dalam kandungan itu sering dikirim mimik sama bapak kamu. Kok bisa? Iya, dikirim mimik makanya kamu suaranya bagus gara-gara oh. mimik mimik waktu kamu di dalam kandungan. Tapi kalau dalam kandungan lewat mana? Eh, hmm. itu jorok sekali. nih. Ini oh, seorang bupati. Pikirannya seperti itu. Loh, bupati juga manusia. Kamunya saja oh, kayak gitu aja tegulah bengok. Boyo langsung mendadak ngono Nah, iya. Eh. Makanya saya dari tadi nggak mau melihat kamu sih, Mikan. Kenapa? Pasti. Pasti tertarik. Apa? Oh, tertarik. Iya. Dalam rangka Ngacung <laughs> itu tadi. Oh, karena saya bolong. Ya. Oh, iya nggak apa-apa. Kalau cantik bahasa Trenggalek itu apa? Cantik itu ndeletek. Itu cantik di sini ndeletek. Ndeletek. Ah. Ndeletek. Ndeletek. Ya. Ya. Tadi Bu Nur nyinden deledek sekali deledek ya. Deledek banget. Okay. Hmm. Kalau ganteng apa? Ganteng kentu, itu ganteng. Ap apa? Kentu, kentu. Kentu. Ya, kentu. itu ganteng. Ya. Diawur wis. Hmm, <laughs> ya. Gitu. <laughs> Menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Hmm, ya. Kalau saya punya laki-laki, eh, hmm. uh, anak laki-laki. Hmm Oh, saya pengen nembang aja. Nah, nembang aja lah. Uh -uh. hmm -hmm. memang deletek sekali, jadi bagus. Satma. Tepuk tangan untuk Mbak Megan semuanya. Tadi saya mau masuk ke panggung sini juga. Assalamualaikum Pak Kentus begitu maksudnya. Oh, Pak Kentus. Kendus kata-kata S di dalam bahasa Inggris kan menunjukkan banyak. Oh. Nah, kalau ganteng berarti saya itu ganteng sekali, makanya kentus gitu. Oh, karena ganteng kentus. Iya. Oh, kalau iya. cuma ganteng tok berarti tanpa S gitu tadi terjemahannya itu. Oh, cuma kentus. Iya, gitu benar. Oh, iya iya iya saya belajar banyak sekali ya. Banyak sekali di sini dan kamu harus adaptasi ya. Iya. ya. Mm -mm, saya siap kok. Ya, harus pekok sama Iya, biar pekok. Ya. Oke. Okay. Monggo, langgam ngimpi. Kita hidup bukan hanya mimpi, meskipun kita punya mimpi. Mimpi itu menjadi kenyataan kalau kita serius dalam perbuatan. Dados. apik nene nene duh gendere ben ora kaya pengajian oh alasan yo tôi xin to be nên là từng <laughs> mahasiswa mahasiswa etnomusikologi jurusan kerawitan ya doprei oh iki kerawitane mahasiswa mahasiswa sing sarjana sing ngendang wis sarjana Mbak Nur kemo sarjana iku Bu Muria ya dosen yen Mbak Megan wis lulus wis S4 hmm. S4 S4 hmm, ya. oke okay. Tadi bawa di bawah enggak? Oh, tidak. Tidak oh. dibawa. Oh iya, Mbak Mekan itu laki-laki apa perempuan sih, Mbak? <laughs> Pesan, oh tidak. Saya perempuan, tapi saya tidak uh, saya tidak menghargai diri saya sebagai bolong saja. Oh iya. Iya. Betul. Mm. Harus ada privasi dan harus ada keamanan. Uh -uh. Please sit down and waiting for time of goro-goro, okay? Duduk. Ya, kita tampilkan mahasiswi yang satu ini. Orangnya cantik, cerita, mentek-mentek. Ya, sopo Suci. Ayo, guys, Ya. ayu suci katuran minggah wonten ing panggung aktor lelipor para pamirsa Katamrana mugi berkah Allahumma amin he mbak suci datang penontone pada senang wayangan dalang antusa Indonesia sing paling Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah semester berapa? Semester gangsa, Bah. Semester lima. Hmm, biaya dewi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cari pacare putus. <laughs> Alhamdulillah. Ya wis, ojo sok kontak-ganti pacar ya, ger Nggih. Kembalilah kepada yang dulu terus menikah langsung teman-teman. semester kangsal gitu. Nggih. Jurusanipun? Rawitan. Rawitan, Alhamdulillah calon sarjana karawitan. Piye? Nek isi Ono sinden nom-noman kaya ngene iki jan wayang ora arep bubar, wayang ora bakal hilang, Apa meneh penonton melingkupi dan apresiasi penonton di Trenggalek ini amat sangat luar biasa. The best of the best penonton wayang dan tau. Pelok hmm. barang. Ah, ah, aku njaluk kelinci ucul nih tak remuk-remuk. Iki kok Bapak Polisi Sanusi mau tampil nang goro goro pas lagu ini jatahe nang goro goro ning jangan pulang dulu, tetap semangat. Ya. pakem hmm, kagem Pak Bupati lan sedayanipun. Iki uga ana saka penggemar dari uh, campur darat iki, Bon Sukun, tanggung campur-campur darat Ibu Sutiah. Ya, putrinya Kiai Haji Maskan. Mm -mm. Ibu Umiatun, Mas Kiai Haji Maskan, Siti Solikah, Oke. Okay kagem Pak Bupati, Bapak Wakil, ini pun mungkin-mungkin dipun Paringono selamat rahayu ngembat ingering Projo, Amin. Ya. Ayo. Suaranya tok. Asrimu ndi to, Nduk? Saking Gesian Pakel Tulungagung, Pak. Oh, tonggo. Gesian. Ya wis siap duwe bojo apa Kuliah riyen. Kuliah riyen. Nyang sawang nguluke layangan bareng kuliah kok yang-yangan. <laughs> Niku penyemangat, toh Eh? Tapi nek mboten saged dados penyemangat nggih dilereni mawon. Oh, ya aja mung sering cringkrik tok ya. Nggih. Ya, ya, ya, hmm. Nggih badhe kintun salam anu Bah kagem, kagem Mbah Putri lan Mbah Kakung kula, Mbah Kaijah kalih Mbah Suparji wau sampun mriki kalih Bapak Ibu sekeluarga. Oh, jadi <laughs> ijab sekarang sudah siap ya kamu ya Bapak Ibu ada. Pripun to? Hmm. Ijab saiki bapakmu wis teko ngono Murung kali wali ini Atmanto cukup. Wali malah jaluk numpaki saksi. Malah ya. ngisruh niku. Mesti. Kuwi biasane nek ana sing den ayu ngono mesti meksa ngambung. Biyen lho, biyen kuwi. Jaluk biyen. Saiki ora. Mm, wis alim. Mm, ya. Mangka iku duke aja dingin echo kae ping duk duk cek ngono engko ben apik penak. Dadi katras. Sambur iki guyu-guyu apa to kuwi? Duduke sapa to bengi iki? Haji makat Haji. Agung. Oh iya. Mm-hmm. Pengrawitku yo ya dalang-dalang kabeh sing apa mau Wiraswara yo ya dalang kondang. lain pas dekne mangkat aku mangkat kuwi kaya wingi kocur iku. Wiraswarane Eko. <laughs> Ono <laughs> ya. Wiraswara Nardi kaya menggarangan tenanan suluk kurang ajar kene lagi menikmati tenanan malah. Lanjut no. Bapakmu teko ya iki? Nggih. Heeh. Mm-hmm putra tulung agung Kowe ki wis ana tak goleke lanangan galek kowe ya. tulung agung mawon. Sing cedhak. Nggih. Bekas pacarmu sing biyen ya agung. Nggih. Ya wis. Lah sing kae piye? <laughs> Ya. Tak <laughs> guyu napa ta, Pak? Ora. Kowe iki dadi bocah lanang saiki jan penakmu ya hat ya. Ya wong sering klak sering sering tak sering sering tak sering wis pedus ngono-ngono kuwi. Ya. Hmm. Aku aku kok biyen ora iso kaya ngono lho. Alim aku biyen. Alim pulasan. <laughs> <laughs> ya. Ngalor ngidul. Kowe nyapang merono lho ngiwa, kowe penonton-penonton oke. Nggih. Ya, bagus. Ya. Ngalor ngidul. kidul tepung kelang mung ke sing do ngadeg arep apa? Arep nguyuh. Oh iya, ora kuat. Jane nggawa tas resek sisan dadi nguyuhe nang nggon. Hmm. Terus nguyuhe kena nggo pupuk. kelangkaan pupuk ditanggulangi dengan uyuh karena mengandung NH3 metana. Lanjut. Saibo bunga bunga rasa Semen Bali. Ya. Oh. Yang lagune lumrah ciptaane Ki Narto Sabdo ning aransemene digarap Satrio Laras kanggo aransemen Bali. Eh, ngoi ibu dosen karo Pak Polisi Sanusi lan Megan sesi kedua nanggung goro-goro. Lakone dawa. Hmm, iki perjuangane Kenang apa dipilih lakon Dewa Ruci, Bapak Bupati mengidam-idamkan kemakmuran untuk masyarakat Trenggalek yaitu penghasilan PAD yang nanti akan dikaji dan akan digali dari unsur kelautan. Oh iya. Nah, ayo, ya Gong, suluk Gong.